Baik. <clears throat> Sekarang kita lihat apakah mungkin dijawab pertanyaan ada. Bagaimana dengan seseorang yang bermudah-mudahan dalam berkhutbah atau untuk tampil meskipun waktu tersebut belum waktunya untuk tampil? Ya, ikhwan terkait dengan menyampaikan ilmu terutama untuk kalangan umum, kalangan muslimin secara luas, masing-masing kita harus tahu diri bukannya melarang orang untuk menyampaikan ilmu. Tetapi menyampaikan ilmu itu ada adabnya, ada bimbingannya, ada aturannya. Harus orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau antum face to face, person dengan seseorang atau menyampaikan satu satu kalimat, satu faedah ilmu lah, guys. Balighu walau yang kamu yang kamu mampu, yang kamu yang kamu eh, bisa, yang kamu kuasai tapi kalau levelnya sudah khutbah Jumat, levelnya sudah muhadhar umum di tengah-tengah muslimin, harus orang yang memiliki ilmu. Barakallahu Di antara penyakit yang membuat ilmu nggak manfaat kata para ulama adalah at-tasaddur qabla Tampil di masa di masa yang yang yang, yang, yang luas, yang besar sebelum punya keahlian. Maka mari kita beradab dengan adab salaf dalam berilmu, insya Allah akan bermanfaat ilmunya. Ah, rahimallahu muran arafaqatun nafsi. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu diri para guru. Padahal Allah hari-hari ini kita sering mendapatkan berita kematian atau sakit yang menimpa seseorang. Apakah dengan kita melampirkan stiker besi doa sudah mencukupi? Bukankah doa atau termasuk amalisan yang dilafalkan? <clears throat> Eh, akan lebih bagus ketika itu diberikan langsung kepada yang bersangkutan. Bisa telepon langsung atau via WA. Ya, mendoakan atau takziah kepada keluarga yang tinggal langsung kepada yang bersangkutan. Ya. Para klasikum. Atau misalkan ada dia di sebuah grup yang diyakini bakal membaca doa kita. Lepas dimasukkan dalam grup terbatas grup tadi, kita mendoakan uh, istirja untuk yang ditinggal, takziah untuk keluarga yang ditinggal, atau mendoakan kesembuhan bagi yang, yang sakit, labas. Itu semua termasuk dalam lesan. Al-kitabah mau kemana khitabah. Tulisan sama dengan ucapan. Tapi kalau orangnya nggak pernah ngerti, kita ngomongnya di tempat yang lain, ya lumayan pak. Dikarenakan yang dipentingkan adalah istirja langsung kepada keluarga yang ditinggal. Doa langsung pada yang bersangkutan. Begitu. Kecuali kalau kamu mendoakan sendiri, bukan sebuah grup. Atau mendoakan e, sendiri kepada Allah Azza wa Jal, untuk kebaikan dia, kesembuhan dia, itu tidak ada masalah, itu malah bagus. Intinya adalah tepat sasaran. <clears throat> Saya mau tanya, di masa pandemi dan PPKM yang sampai sekarang masih berlangsung membuat saya ketakutan sehingga Anda tidak, tidak dapat sholat berjamaah di masjid baik rawatib ataupun jumatan, saya masih berdosa dan sedih. Tapi bagaimana Ustaz? E, tergantung arahan pemerintah ya. Kalau pemerintah setempat memberikan arahan stay at home, di rumah saja. Kerjakan di rumah saja. Tapi yang semangat gitu. Semangat untuk beribadah kepada Allah, berjamaah dengan keluarga. Kalau Jumat ya zuhur dengan keluarga, berjamaah. Ada qobliyah, ada azan, ada sholat, ah, ada zikir, ada ba'diyah, wah kata. Barakallahu Jangan sedih, itu semua adalah takdirnya Allah Subhanahu terkait masalah ibadah diselaraskan dengan arahan pemerintah. Ketika pemerintah tempat memberikan izin untuk jamaah di masjid dengan prokes, kerjakan dengan prokes. Jangan takut. Semua tawakal kepada Allah. Selama kita ikhtiar, sudah apa namanya menggunakan e, masker, sudah pakai sajadah, sudah, sudah jaga jarak, insya Allah khair. Selebihnya langsung segera pulang ke rumah. Barakallahu <clears throat> Nah, ini semua takdirnya Allah Azza Bagaimana sikap kita di masa pandemi sekarang ini ketika ada salah seorang ikhwah atau keluarga ikhwah yang meninggal karena terkena, terkena COVID? Allah yarham. Sementara cara pemula, pemulasaran jenazah pasien COVID dari pemandikan tidak sesuai dengan sunnah. Terus cara pengumpulan pun dilakukan oleh tim BPD, BPBD juga tidak sesuai dengan sunnah bahkan dengan cara bid'ah. Bagaimana Ustaz? Bolehkah kami ikhwan membentuk tim untuk mengurusi ikhwah atau keluarga ikhwah yang meninggal wabah COVID agar diurusi dengan cara sunnah dan kami lakukan kerjasama dengan satu pihak rumah sakit di BMS dan juga menggunakan prokes dalam kegiatan tersebut. Kalau diizinkan secara medis bagus. Ini kan babnya sudah urusannya medis. Pemerintah memiliki aturan yang sangat ketat dalam bab ini untuk keselamatan warga yang masih hidup. Kalau dimungkinkan dengan uh, izin secara medis menggunakan apa namanya APD namanya. APD lengkap bismillah. Itu merupakan ta'awun lebih birri wa taqwa dan tunjuk orang-orang yang punya tawakal besar. Ya, itu penting punya tawakal besar. Dengan prokes yang ketat sesuai dengan dengan atau atau yang ada bagus. Di satu sisi aturan main dilakukan, izin resmi sesuai dengan prokes pemerintah, tidak melanggar aturan quran yang lain kita bisa memproses uh, jenazah ikhwat dengan di atas sunnah. Ini sesuai dengan uh, aturan yang berlaku barulah itu. <clears throat> nah, ini sangat penting ketika ketika ada. Kalau tidak memungkinkan, ya fattaqullaha masata'tum. Ya kita salatkan di kuburannya atau kalau nggak memungkinkan dan tidak boleh ya sudah kita doakan kebaikan untuk sang jenazah. Kondisinya nggak memungkinkan para <clears throat> nah, seseorang yang meninggal karena COVID itu bukan perkara aib. Tidak semua orang yang meninggal karena COVID dikarenakan dia menyalahi aturan atau menyalahi prokes. Bukan karena dia mudah sahil bermuda-muda dalam perkara ini. Ini pandemi, ini wabah, ini penyakit sakit itu sesuatu yang ditakdirkan eh, oleh Allah Azza wa Allah yang memberikan dia penyakit. Covid bukan menular. Penyakit tidak memerankan dengan zatnya. Tapi Allah lah yang memberikan dia sakit. Terlalu banyak pasien Covid, Barakalawikum, bahkan meninggal karena Covid dalam kondisi dia sangat ketat proteksnya, prokesnya. Itu luar biasa. Tapi namanya penyakit, keterlaluan syafaat. Sehingga tidak semua yang terkena COVID itu dikarenakan melanggar prokes. Apalagi itu adalah ikhwah kita, dikenal dengan sunnah, salafiyin. Kita sebagai seorang sunni meyakini khusnudhan kepada semua salafiyin. Mereka paham aturan pemerintah. Mereka paham prokes. Mereka sangat protek, sangat protek. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kata Allah masyafal, maka terkena dan kata meninggal dunia. Kita sekuat tenaga ta'awun mengurusi mereka sesuai dengan prokes yang berlaku. Dan kita tawakal kepada Allah. Kita gak, gak, gak serampangan. <clears throat> Urus jenazahnya semampu yang kita punya dan sesuai dengan prokes pemerintah. Barakallahu fikum. Kemudian bantu keluarganya. Dan support keluarganya. Ta'awun al-biri wa terkait dengan masalah makannya, minumnya, dan segala macamnya, perhatiannya sampai mereka bisa kembali mandiri. Itu merupakan ujian dari Allah Azza wa dan ada hikmah besar dari situ. jadi Dan dituntut lebih bisa bertahun lebih bertakwa dengan para ikhwah dan muslimin yang terkena musibah seperti ini para nah, apalagi kalau e, menggunakan pendapat sebagian ulama ya, pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya semua wabah pandemi itu disamakan kayak tahun. Disamakan kayak ta'un. Berarti orang yang terkena wabah itu, pandemi itu, punya keutamaan seperti orang yang terkena penyakit ta'un. Ketika dia ma'ruf di atas sunnah dengan ketakwaan dan kesolihannya, maka dia mendapatkan syahadah. Diharapkan mendapatkan mati syahid. Sebagaimana keutamaan orang yang terkena penyakit ta'un. Gitu. Maka tentu e, perkara yang sangat naif ketika ada yang, yang mencela, yang mengecam, e, yang membuli dan segala macam, setiap orang yang terkena COVID Maha kata. Bukan demikian sifatnya seorang salafi barakallahu Tidak semua demikian. <clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala alam bisawab. <clears throat> Jika Dikbud kota kami sudah menerbitkan surat edaran penundaan tatap muka terbatas ditujukan kepada semua kepala sekolah, baik negeri, swasta maupun yang non formal, bimbel-bimbel, Lalu sekolah dan, dan bimbel kami muridnya cuma sedikit. Eh, hingga bisa tetap muka sangat terbatas satu, dua, atau empat puluh saja tiap sesinya. Kita sudah berdiskusi dengan beberapa teman dokter bahwa insya Allah aman karena kami sudah memenuhi syarat progresnya. Maka apabila kita tetap melaksanakan tetap muka dengan memenuhi ketentuan tersebut apakah melanggar pemerintah. Loh, mestinya eh, koordinasinya bukan dengan teman dokter Karena teman dokter bukan yang punya wewenang dalam masalah ini. Mereka yang bisa bicara secara medis. Mestinya kita koordinasi dengan kepala desa tempat, kecamatan setempat, dan satgas covid tempat. Untuk sekarang ini yang menggunakan bahasa PPKM, itu sekarang ini lebih dibikin, kecil. Koordinasi dengan pihak desa, maksudnya kecamatan. Dengan mereka, sampaikan kondisi semua yang ada, Pak, gini, gini, gini, gini, gini, gini Bagaimana Pak? Gitu. Ketika mereka memberikan izin, yang ini aman, ada masalah. Pakai gini, gini, gini. Di sebagian tempat ada semacam kayak fakta integritas. Silakan Pak, e, tolong siapkan ini, ini, ini, ini, ini, pakai ini, ini, ini, gini, gini, ini. Gitu. Masya Allah. Kalau seperti itu, tidak melanggar aturan pemerintah. Tapi kalau sudah ada larangan tegas dari pihak pemerintah, kok koordinasi dengan ikhwan dokter Ya menyalahi pemerintah, oh, dia bukan pemerintah kok. Begitu. Jadi eh, koordinasikan dengan pemerintah kita yang berwenang dalam bab tersebut. para Barakallahu Ikhwah dokter itu sebagai pengarah terkait dengan kesehatan saja. para Kecuali kalau ikhwah kita termasuk pemerintah. Kerjaan dia di bidang itu memang. Ya sudah. Dia punya hak dikenakan sebagai bagian daripada pemerintah kita. para Barakallahu Terakhir insya Allah. Sudah jam semester ya. Masya Allah. Lawan talimnya ya. Mohon nasihatnya Ustaz bagaimana tips agar menjauhi merasa lebih baik terkadang muncul dalam diri atau cara menghilangkan sifat ujub. Masya Allah. Bagus pertanyaan ya Pak. Caranya adalah antum harus tahu diri kamu itu manusia. Anta insanun, kamu itu manusia. Seluas apapun ilmumu, setinggi apapun takwamu, semampu apapun skillmu, kamu tuh insan, manusia. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya segala macam kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, itu caranya. Tahu, saya manusia. Manusia itu diciptakan dari nutfah, setetes air hina itu air kalau ada di tangan kamu kamu bersihkan air itu. Nah, kamu dari, dari itu penciptaannya. Barakallahu itu. Masing-masing manusia itu barakallahu fikum selalu dimanapun dia berada dalam kondisi bagaimanapun, di tempat manapun, dia selalu membawa perkara yang kotor. Isi perutnya itu di dalamnya banyak kotorannya dibawa kemana-mana. Dia mau bungkus menggunakan baju yang semahal apapun, seindah apapun. Dalamnya itu kotoran. Mohon maaf. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam buku beliau Mukhtasar Min Hilqasidin. Kamu harus tahu itu. Ada itunya. Kamu menaiki apa namanya mobil yang mewah, kamu tinggal di rumah yang mewah, kamu memiliki ilmu yang begitu luas. Di perutnya kamu tidak ada kotorannya. Kamu jijik daripadanya. Yang ngapain kamu kemudian bersombong? Hal yang lainnya adalah wa fawqa kulli ilmin alim kata Allah. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Kamu tuh mau menyombongkan apanya? Kamu ngaca, wih, gua anteng erek ya, aku rek. <laughs> Masih banyak orang yang lebih ganteng daripada antum. Eh? Ya benda. Wah, itu korek mancung. Masih banyak yang lebih mancung daripada antum. Hmm? Kamu menyebabkan apa? Wah, saya sudah bisa membaca kitab gundul, sudah bisa menerjemahkan. Lah ya gundul tok. Itu kecil, masih banyak orang yang lebih jauh daripada kamu keilmuannya. Oh saya sudah hafidul Quran. Masih banyak orang yang hafid Quran. Lebih mungkin daripada ente. Lebih paham maknanya. Lebih ngerti tafsirnya. Dan yang lain-lainnya. Itu mau apa? Wah saya ini terbilang orang terkaya di desa saya. Sak desa tau bangga gitu loh. Banyak orang yang paling kaya sak kabupaten dia. Bahkan paling kaya sak dunia. Dan kebanyakan orang kafir itu yang paling kaya itu. Jarang-jarang orang-orang yang eh, yang yang muslim yang dikatakan yang paling kaya. Gitu ya. Deretan daftar orang terkaya di dunia kan banyak orang kafir ya. Terus mau, mau sombong kayak mereka begitu. Apa sih yang kamu sombongkan saja? Ini sebenarnya poin-poin yang perlu untuk diingat selalu. Muhasabah, introspeksi diri. Kita itu lemah. Kita itu gak punya apa-apa. Diciptakan dari kelemahan dan punya apa-apa. Maka ini semua al-kibriya, al awamah Itu semuanya sifatnya Allah Azza wa Seorang hamba tidak boleh bersifat dengannya. Seorang hamba harus tawadu. Mutawadu lillah. Semakin tawadu akan semakin diangkat martabat dari Allah Azza wa Jalla. Man tawadu alillah Yang tawadu karena Allah pasti akan diangkat martabatnya oleh Allah Azza wa Yang tarafu', yang takabur, yang ujub, ujungnya nanti